Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita ambil dikit dari kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atabahullah. Disimak baik-baik halaman 164 yang kitabnya cetakannya sama seperti ini yang tidak sama dicek halamannya. Kata beliau masih membahas seputar apa ini? Beriman terhadap apa? Perkara ghaib baik yang dikabarkan perkara-perkara yang telah lalu terdahulu telah terjadi atau perkara-perkara gaib yang akan datang. Wajib kita mengimaninya. Seperti apa? Munculnya Dajjal, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Perhatikan ini, keluarnya dabah, binatang melata dari apa? Nam dari dalam bumi. Itu juga kita yakini, nggak boleh kita tidak mengimaninya, harus kita mengimaninya. Perkara kapannya untuk Allah alam. Mafhum? Ya'juj Ma'juj sudah ada atau belum? Sudah. Di mana? Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Dajjal sudah ada atau belum Hasan? Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Itu harus kita yakini semuanya. Karena sudah ditetapkan dalam as-sunnah. Kita lihat. Qala asy-syarih wa fahmullah. Nah, kata beliau, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna 'anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Artinya, Sungguh engkau dahulu lalai dalam dari apa dari permasalahan ini. Permasalahan apa? Permasalahan perkara haid, kematian atau yang semisalnya. Fakashafna 'anka akan Kemudian kami singkapkan untukmu penutup yang menutupi kamu. Kemudian pandanganmu pada hari ini menjadi tajam. Lihat ini. Hada khitabun insan annahu 'inda naz'i ruhi. Ini adalah khitab, eh, pembicaraannya. Nah, barakallahu Nam yang diajak bicara adalah manusia. Kapan itu? Ketika nah barakallahu detik-detik dicabut roh sakaratul maut. Nah, maka makana yukhbir yukhbar anhu fi hayati perhatikan ini dia menyaksikan perkara-perkara yang dulu dikabarkan tentangnya di masa hidupnya tentang kematian dia nggak percaya tentang sakaratul maut dia nggak percaya nah ketika detik-detik ajal sudah menjemputnya nah dalam artian Nah, barakallahu fi ketika ingin cabut rohnya baru menyaksikan dia. Baru menyaksikan. Fahina idan la yang fa'hu imanun sahih. Maka pada waktu itu pula tidak bermanfaat imannya karena sudah apa? Sudah terlambat. Perhatikan ini. Nah, barakallahu fi, Allah musta'an. Naam. Kenapa barakallahu fi? Karena posisinya sudah terlambat. Sudah kita lewati hadisnya kemarin itu dah gor-goroh. Ini sambungannya. Nah, barakallahu fi sambungannya apa sambungan daripada penjelasan kemarin? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughorghir. Sesungguhnya Allah taala itu menerima taubatnya seorang hamba selama belum gor-goroh, Selama belum apa? Gor-goroh, Selama belum nyawa itu sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan enggak terima lagi. Nah, kita lihat ayatnya. Kadzalika qaulu ta'ala seperti itu pula perkataan Allah Ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Suatu hari ketika datang sebagian ayat, sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu la yang fa'u nafsan imanuha. Keimanan eh, hamba tersebut tidak bermanfaat sedikit pun untuk jiwa. Lam takun amanat min qabl yang dia sebelumnya belum pernah beriman. Au kasabat fi aimani imaniha khaira atau sebelumnya dia belum per, belum pernah apa di masa imannya tersebut apa melaksanakan kebaikan, belum pernah. Paham ya? Jadi nggak diterima lagi karena sudah sakaratul maut. Waktunya sudah habis, sudah ghar-gharah. Nah, wahada ila idza tala'atus syams dan hal ini juga berlaku ketika apa? Matahari ter Nah, barakallahu fik terbit. Dari mana? Min maghribiha. Terbit dari arah mana? Barat. Kalau sudah terbit dari arah barat nggak terima lagi sudah. Enggak diterima lagi tobatnya wala imannya. Hina idin la yuqbal iman mimman amanu bi hina idin. Masya Allah. Ngeri. Nah, maka pada waktu itu enggak diterima imannya dari orang-orang yang mereka apa? Beriman di waktu tersebut. Wala tuqbalu taubatu mimman tab dan juga tidak terima tobatnya orang yang tobat. Apa dalilnya? Perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Eh, apa dalilnya? Esan Abdurrahman bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka sampai nah barakallahu fik terputusnya hijrah. Paham ya? Hijrah senantiasa ada sampai hari kiamat nanti. Nah, kemudian sebagaimana taubat juga sam sampai hari kiamat nah, terbuka pintunya. Nah, sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Hadisnya apa? Apa? Apa? enam La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la taubah hatta tatlu'us syams min maghribiha. Perhatikan ini. Yang namanya hijrah tidak akan pernah terputus. Terus berlangsung sampai hari kiamat. enam Sebagaimana apa? eh, tidak terputus pula taubat. Dan taubat tidak akan terputus juga dalam artian terbuka terus pintu taubat tersebut sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, kita lihat lagi perhatikan baik-baik. Kata beliau anna hadza asbaha hissan dikarenakan perkara ini sudah menjadi hissan nampak disaksikan wa musyahadatan disaksikan la ghaiba tidak ghaib lagi. Maksudnya dulu ketika dinasihati diomongi nggak percaya nggak beriman dia. Nah, ketika menyaksikan hari kiamat baru mau beriman dia sudah enggak ghaib lagi gitu loh. Sudah datang hari kiamat. Paham ya? Hari kiamat tersebut sudah datang. Sehingga apa? Sehingga ketika dulunya dinasehati, diingatkan tentang hari kiamat, gak beriman dia. Begitu datang hari kiamat baru beriman, gak terima lagi. Sudah gak gaib lagi. Paham? Nampak di hadapannya. Allah musta'an. La gaiba. tidak gaib lagi. Walihada yakulu jalla wa'ala oleh karena ini Allah Taala mengatakan bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmih. Walamma ya fihim ta'wilu artinya bahkan sungguh mereka itu mendustakan berdusta mendustakan apa-apa yang mereka belum sempurna ilmunya dan nah barakallahu fiik pada perkara yang apa belum datang pada mereka penjelasannya mendustakan mereka maksudnya apa maksudnya perkara gaib ini kan datangnya kan nggak langsungan eh, seperti hari kiamat kan nanti misalkan itu mereka dulu nggak percaya sudah mendustakan Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian pula seperti itu pula lah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Fangdur kaifa kana akibatul dzalimin. Perhatikan bagaimana nan akibat yang buruk yang jelek untuk orang-orang yang zalim. Wa yaqulu jalla wa ala fi awal suratul Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah." Dan juga perkataan Allah Taala di awal surat Al-Baqarah, itu adalah kitab yaitu Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La apa namanya ini? Umar. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La apa namanya? La nafiyal jinsi na'am. La nafiyah lil jinsi. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang mereka beriman terhadap perkara ghaib. Wa yuqimunas shalah dan orang-orang yang mereka menegakkan salat. Fa awwalu sifatil muttaqina annahum yu'minuna bil ghaib. Penting ini. Maka yang pertama kali sifat orang-orang yang bertakwa adalah apa? Mereka beriman terhadap perkara-perkara ghaib, yakni bima ghaba anhum, dengan perkara-perkara yang enggak nampak di hadapan mereka. Sehingga ketika berimannya nunggu ketika nampak enggak diterima lagi keimanannya. Nah, seperti itu. Walam yusyahidu yang mereka tidak menyaksikannya. Perkara ghaib, dajjal, ya'jud ma'jud, dabah, itu semuanya nah barakallahu fiik nampak nggak sekarang? Nampak nggak nggak nampak. Nah, itulah yang disuruh beriman. Yang kita disuruh beriman terhadapnya. Nanti kalau udah nampak baru beriman, enggak diterima lagi sudah. Karena sudah enggak gaib lagi. Mafhum soal ini? Nah, perhatikan baik-baik. Dikit lagi. Walakin i'tamadu fihi 'ala khabar shadiq akan tapi mereka bersandarkan kepada kabar yang jujur yang benar. Fa amanu bih Kemudian mereka beriman dengannya ka'annahum syahidunahu iyanan. Seakan-akan mereka menyaksikan dengan apa? Dengan mata-mata mereka sendiri perhatikan. Li'annahum yusaddiquna bi akhbarillah wa akhbar rasulih sallallahu dikarenakan mereka membenarkan khabar-khabar Allah dan khabar-khabar rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal umurul ghaibah wal mustaqbalah la yu'tamadu fiha 'ala al-'uqul wa 'ala al-afkar. Perhatikan ini maka perkara-perkara gaib, perkara yang tidak nampak, baik yang telah lalu dan yang akan datang, itu tidak boleh disandarkan kepada akal atau logika atau pikiran-pikiran. Wa inna ma yu'tamadu fiha 'ala al-akhbar as-sahihah as-sadirah 'anillahi jalla wa 'ala 'alimil ghaib was Akan tapi disandarkan perkara gaib tersebut, perhatikan kepada khabar-khabar yang sahih yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui perkara gaib dan zat yang apa barakallahu fiik nah mengetahui perkara-perkara yang saksikan. awis sadira an nabiyhi atau yang muncul dari nabinya sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqanil hawa yang nabinya tersebut tidak berucap dari hawa nafsu in huwa illa wahyun yuha melainkan yang diucapkan adalah wahyu diwahyukan kepadanya wa yadkhulu fi hadzal bab al-katsir min al-akhbar al-madiyah dan masuk juga dalam bab yang banyak ini paham ya dalam bab ini yaitu kebanyakan dari khabar-khabar yang telah terdahulu. Ka'akhbaril umam, seperti kabar tentang umat-umat terdahulu. Khabar Adam wal malaikah, kabar tentang Nabi Adam ketika beliau di surga kemudian terusir sampai nah barakallahu fiik, nah di dunia. Nah, itu semuanya kita nyaksikan atau tidak? Enggak menyaksikan. Itu juga harus kita beriman. Enggak boleh kita enggak beriman. Naam. Wa kabar umam as dan juga pengkabaran tentang umat-umat nam as yang terdahulu. Qaum Nuh wa seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad namanya, kaum Samud yang waktu itu mereka luar biasa kekuatannya. Eh, arsiteknya itu nggak sembarangan. Rumahnya bukan rumah-rumah kecil seperti ini. Rumahnya rumah-rumah apa? Besar. Gunung-gunung itu pahat dari rumah bayangkan. Kalau zaman sekarang kan nah barakallahu fiik taruhlah rumahnya seperti itu. Zaman waktu itu barakallahu fiik gunung-gunung dipahat dijadikan rumah. Nah barakallahu fiik seperti itu. Nah, lihat. Itu kita harus yakini juga, harus mengimani juga kaum Nuh wa Adz Samud wa kaum Ibrahim dan kaum Ibrahim wa ashabul Madian wa ghairuhum al umam selain mereka dari umat-umat yang terdahulu hadza kulluhu Allah anhu ini semuanya Allah Taala telah mengkabarkannya yajibul iman bih maka wajib beriman dengannya wa huwa ghaibun madin yang mana kabar tersebut atau tragedi kejadian tersebut adalah yang tidak nampak yang yang telah berlalu wajib kita mengimani semuanya Allah alam salam Nasallahu alaihi wasallam alaihi